<clears throat> Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita uh, bisa melanjutkan insyaallah taala pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih. Dan pada kesempatan ini anak akan membacakan atau membahas tentang kaedah-kaedah yang secara khusus berhubungan dengan masalah niat. Yang insyaallah taala ada sekitar 8 kaidah yang insyaallah taala akan uh, saya bahas. Uh, kemudian setelah itu kita akan melanjutkan kitab ya, atau buku kaidah-kaidah fikih praktis yang ditulis oleh akhuna wa uh, eh, Ustaz Abdul uh, Ahmad Sabik hafizahullah taala. Eh, pada kesempatan yang mulia ini <clears throat> insyaallah taala kita akan bahas sebuah kaidah yang uh, sangat besar yang ada dalam Islam yang kaidah ini uh, diambil dari perkataan ulama ya di antara al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarij As-Salikin ya apa kaidahnya kaidahnya adalah la yaqbalu Allahu Min al amali illa ma kana khalisan liwajhihi ala mutaba'ati amrihi ya sekali lagi kaidah yang akan kita bahas adalah la min al amal illa ma kana khalisan liwajhihi ala mutaba'ati amrihi ya <clears throat> ini perkataan al-imam al Qayyim rahimahullah bisa dilihat dalam kitab Madarijus Salikin, kemudian dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, juga dalam kitab Zadul uh, Zadul Ma'ad, dalam kitab uh, eh, Ighathatul Lahafan. Ya. Di mana kaidah ini juga kaidah yang sangat masyhur di kalangan para ulama, ya. Yang pertama <coughs> akan kita bahas dari uh, arti kaidah dalam bahasa Indonesia Kemudian kita akan bahas uh, makna-maknanya. Ya. Uh, apa makna kaidah ini? La yakbalu لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره artinya Allah tidak menerima amalan kecuali jika amalan itu ikhlas karenanya dan amalan itu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan kecuali kalau amalan itu ikhlas karena Allah, yakni untuk mencari wajahnya dan kalau amalan itu di atas mutaba'ah amrihi atau mengikuti perintahnya perkaranya. Ya. Dalam kata lain, amalan tidak diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. <clears throat> Kita akan membahas uh, arti dari kata-kata yang ada dalam uh, uh, kaidah ini. Ada empat hal yang uh, perlu kita perhatikan. Yang pertama makna qabul, makna penerimaan. Kemudian yang kedua makna amalan yang dimaksud dalam kaidah ini. Kemudian makna ikhlas dan yang kedua makna mutabaah. Ya. <clears throat> Apa yang dimaksud dengan kabul? Ya, Allah tidak menerima sebuah amalan. Maksud dengan kabul yakni penerimaan adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in yang dimaksud dengan amal yang diterima kata beliau huwa ma ahabbahu Allah wa radiyah. Al-amalul maqbul huwa ma ahabbahu Allah wa radiyah. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan yang diterima. Kemudian apa yang dimaksud dengan amalan itu sendiri? Ya. Yang dimaksud amalan yang kita maksudkan dalam uh, eh, kaidah ini adalah harakatul jawarhi kulliha. akwalan kanat au af'alan. <clears throat> ya. Yang dimaksud dengan amalan adalah seluruh gerakan anggota badan. Baik itu ucapan, ya mencakup seluruh ucapan dan mencakup seluruh uh, perbuatan. Jadi seluruh ucapan, dan seluruh perbuatan. Ini yang dimaksud dengan amalan yang ada dalam kaidah ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ya. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in beliau berkata dengan definisi yang singkat eh, tapi padat karena kita mengetahui bahwa para ulama mendefinisikan ikhlas dengan definisi yang uh, dengan ungkapan yang berbeda-beda ya dan kita menjumpai definisi yang sangat praktis dan sangat singkat dari Al-Imam Al-Qayyim taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in ya kemudian juga bisa dilihat di Madarijus Salikin beliau eh, rahimahullah taala mengatakan bahwa ikhlas yang dimaksud adalah tajridul qasdi ta'atan lil ma'bud tajridul qasdi ta'atan lil ma'bud artinya memurnikan maksud memurnikan maksud dalam, dalam rangka mentaati ma'bud dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala memurnikan maksud dalam rangka men menaati Allah Jalla wa ala. Ini maksud dari al-ikhlas. Ya, artinya apa? Maksud seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia murnikan tidak dicampuri dengan maksud-maksud yang lain ya dimurnikan betul-betul murni dia untukkan amalan yang dilakukannya hanya kepada Allah semata ini definisi yang luar biasa eh, singkat tapi mengandung makna yang begitu jelas tentang makna eh, al-ikhlas ya di mana Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata bahwa ikhlas adalah tajridul qasdi ta'atan lil ma'bud. Memurnikan maksud, memurnikan niat, memurnikan tujuan ya dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian apa yang dimaksud dengan mutaba'ah? Apa yang dimaksud dengan mutaba'ah? uh, <clears throat> yang dimaksud dengan mutaba'ah adalah امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وتأديتهما على الوجه المشروع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ini متابعة متابعة artinya adalah uh, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu Alaihi wa Wasallam dalam seluruh perkataan dan seluruh perbuatan serta melaksanakannya, mengamalkannya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Ya, sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan mutaba'ah. Ya. Jadi sini kita mengetahui secara global <clears throat> kaidah yang akan kita bahas, yakni la yaqbalullahu al amali illa ma kana khalisan liwajihi ala mutaba'ati amrihi. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas untuk mencari wajahnya, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang urgensi dari kaidah ini, tentang urgensi dari kaidah ini, ulama berkata bahwa uh, kaidah ini, hadhihi al-qaidah min al-qawaid al-muhimma fi syariat al-islamiyah. فهي المعيار لقبول الأعمال الظاهرة والباطنة وهي من الأصول العظيمة التي بنى عليها ابن القيم رحمه الله منهجه الفقهية والاجتهادية وكثيرا ما يصدر في فتاواه واجتهاداته عن هذا الأصل العظيم ya. kaidah ini merupakan kaidah yang uh, penting dalam syariat Islamiyah ya. Uh, dia merupakan timbangan akan diterimanya amal yang zahir ataupun yang uh, batin ya di mana dia merupakan usul yang sangat agung, pondasi yang sangat panggung, agung ya, di mana <clears throat> Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala membangun manhaj fikihnya dan istihadinya di atas hal ini. Uh, ini salah satu contoh ya di antara para ulama yang membangun manhaj fikihnya dan istihadnya di atas uh, kaidah ini. Uh, sebenarnya bukan hanya Ibnu Qayyim saja, tetapi ulama-ulama yang lain juga uh, mem mem membangun uh, kaidah fikihnya dan manhaj e, ijtihadinya di atas di atas hal ini. Jadi di atas kaidah e, eh, dua syarat ini. Dan ini merupakan hal yang sangat penting di mana ikhwati fillah rahimakumullah bahwa dua asal ini, dua asal yang agung ini ya <clears throat> adalah as rois rais ya. Uh, uh, sebab yang utama ya bagi eh, derajat atau tingkatan derajat sebuah amalan ya jadi <clears throat> seperti yang dikatakan oleh eh, ulama bahwa eh, seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ya bisa dilihat dalam kitab Syifaul Alil beliau berkata hadani al-aslani huma al-maqsudul ladzi khuliqa lahul khalqu وضدهما الشرك والبدع فالمشرك يعبد مع الله غيره وصاحب البدعة يتقرب إلى الله بما لم يأمره ولم يشرعه ولا أحبه eh? kita lihat هذان الأصلان dua pokok ini artinya ikhlas dan mutaba'ah ikhlas ya, dan mutaba'ah adalah al yang dengannya makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawan dari keduanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, asyirku wal bid'ah, kesyirikan dan e, bid'ah bid'ah. Kesyirikan dan bid'ah. Orang musyrik menyembah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Selain menyembah Allah, dia pun menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya. Adapun sahibu al-bid'ah dia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi uh, tentang urgensi dari kaidah ini sangat jelas sekali di mana ulama berkata ini adalah dua pokok yang sangat uh, agung di mana keduanya adalah maksud diciptakan e, makhluk maksud diciptakannya manusia dan jin ya karena maksud diciptakan manusia dan jin untuk beribadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku ibadah tidaklah dikatakan e, ibadah yang benar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila terpenuhi dua syarat yakni al-ikhlas dan yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang masalah ini ya, e, membagi manusia <clears throat> menjadi empat macam, empat kelompok, empat jenis. Ya bisa dilihat dalam kitab Madarij As-Salikin, kitab Madarij As-Salikin. E, jenis yang pertama kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala adalah ahlul ikhlas wal mutaba'ah ahlul ikhlas wal mutaba'ah. Ini orang-orang yang memiliki keikhlasan dan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenis yang pertama. Dan mereka khairu hadhil aksami wa afdaluha. Mereka adalah jenis manusia yang paling baik dan yang paling utama. Yani orang-orang yang betul-betul uh, memiliki keikhlasan ya dan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini jenis manusia yang pertama, ya. Mudah-mudahan kita semua ya menjadi jenis yang, eh, yang pertama ini. Kita berusaha ya, berusaha terus ya, memperhatikan hati kita ya. Mm, eh, yang ada di batin kita ketika kita beribadah apakah sudah ikhlas atau belum? Ya. Apakah niatan kita dicampuri dengan niat-niatan lain atau tidak? Atau uh, apakah niatan kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga kita lihat amalan zahir kita apakah sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam atau justru menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jenis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah adalah man la ikhlasu lahu wal mutaba'ah. Orang yang tidak ada keikhlasan padanya dan orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya dan orang ini adalah orang-orang seperti contoh orang-orang yang al-mutazayyinina linnas al-mura'ina lahum bima lam yashra'hu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang melakukan riya dalam peribadatan mereka yang suka menghias-hiasi ya, iba, eh, perbuatan mereka untuk manusia bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan sesuatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wasallam. Jadi ada jenis manusia yang kedua yang disebut oleh al Al-Qayyim rahimahullah taala adalah orang yang tidak ada keikhlasan. Selain tidak ada keikhlasan, juga amalannya tidak ada mutabaahnya, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. <clears throat> ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah jenis orang yang man huwa mukhlisun ghairu mutabi'. Ada orang yang ikhlas. Ya, ada orang yang ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mutabaah amalannya justru menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya disebut oleh Ibnu Qayyim kejuhalil kan ubad seperti juhalil ubad para para ahli ibadah tetapi orang-orang yang bodoh ada sebagian orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam tidak dipungkiri bahwasanya mereka ikhlas ya mereka memiliki niat yang e, lurus ibadahnya untuk Allah semata tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam <clears throat> nah ini kemudian jenis yang ketiga yang disebutkan oleh Imam eh, jenis yang keempat maaf yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala adalah man huwa mutabi'un ghairu mukhlisin orang yang mutabi' ya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak ikhlas. Nah ini. Jadi ada orang yang zohirnya eh, ibadahnya itu mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Solatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, ya, dan semuanya ibadahnya. Ya. Secara zahir, masya Allah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata eh, Ibnu Qayyim, mukhlis." Tetapi tidak ada keikhlasan dalam amalannya itu. Ya. Ini adalah qatu'atil murain. Seperti taatnya orang-orang yang melakukan perbuatan ria. Ketaatannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketaatannya untuk manusia. Agar dipuji, agar dikatakan sebagai orang yang soleh atau soleha, agar manusia memandangnya dan seterusnya. Ini adalah jenis yang keempat dan tentunya yang paling afdal, yang paling utama dan yang paling baik dari semua itu adalah jenis yang pertama yakni akhlul ikhlasi wal mutabah orang-orang yang memiliki keikhlasan dalam hatinya dalam beribadah dan orang-orang yang ibadahnya itu sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Jadi kaidah yang kita pelajari saat ini adalah kaidah yang sangat penting di mana ulama berkata la yaqbalullahu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi ala mutaba'ati amrihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali apabila amalan itu didasari dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian eh, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> kita memasuki eh, pembahasan berikutnya tentang adillatul qaidah. Adillat al-qaidah, adillatul qaidah. Dan dalil-dalil dari kaidah yang agung ini. Kita akan bagi tentang eh, dengan tiga uh, pembahasan ya. Pertama kita akan bahas uh, al-adillah ala majmu' syaratain. Dalil-dalil tentang terkumpulnya dua syarat dalam satu dalil. Kemudian dalil yang menunjukkan tentang keikhlasan secara khusus, yang ketiga dalil yang menunjukkan tentang syarat mutabaah secara khusus. Banyak dalil tentang uh, terkumpulnya dua syarat ini di antara adalah surat Al-Mulk ayat 2 dalilnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Wa huwal azizul ghafur. Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Subhanahu wa taala dan dia Maha perkasa lagi Maha uh, pengampun. Wajhud dalalah sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini bisa kita lihat ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kalimat ahsanu amala Allah menguji kalian ingin menguji kalian ya siapa yang paling baik amalnya di antara kalian ini sisi pendalilannya yang dimaksud dengan husnul amal amal yang baik dalam ayat yang mulia ini adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Ya, amalan yang didasari dengan ikhlas dan yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita lihat seorang uh, ulama yakni Fudail bin Iyad rahimahullahu taala pernah berkata, "Huwa akhlasuhu wa aswabuh." Dia adalah yang paling ikhlas dan yang paling suab. Artinya maksud dari ahsanu amala yang paling baik amalnya dalam surat Al-Mulk ayat 2 ya adalah yang paling ikhlas dan yang paling soab yang paling benar qalu ya Aba Ali ma akhlasuhu aswabuhu Fudail bin Iyad ditanya wahai Aba Ali apa yang dimaksud dengan perkataan anda yang paling ikhlas dan yang paling benar yang paling soab dia menjawab innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban fal khalisu ay wal khalisu ay yakuna lillahi ta'ala was-sawabu ay yakuna 'ala sunnah Beliau rahimahullahu taala berkata sesungguhnya amalan itu apabila sudah khalis murni karena Allah apabila sudah khalis dan tidak uh, tidak soab, tidak benar, maka tidak diterima. Begitu juga amalan yang sudah benar, soab, tetapi belum khalis juga belum diterima. Sehingga harus khalis dan harus benar. Khalis itu kata beliau amalannya untuk Allah semata, Allah Taala, dan soab itu adalah amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi amalan yang baik adalah amalan yang didasari dengan keikhlasan dari pelaku amalan tersebut dan didasari dengan sunnah. Apakah amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia atau tidak? ini. Jadi ini dalil dalam satu ayat terkumpul dua hal iman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala e, menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya. E, kemudian juga <clears throat> adalah uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 125 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Dan siapakah orang yang paling bagus agamanya dari orang yang aslam wajhahu? Menundukkan wajahnya, menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah dan dia muhsin. Ya, surat An-Nisa ayat 125. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata tentang ayat yang mulia ini bisa dilihat di kitab Madarijus Salikin makna Islamul Wajah dalam ayat yang mulia ini adalah ikhlasu al-qasdi wal amal lillah memurnikan maksud dan amalan hanya untuk Allah semata Adapun yang dimaksud dengan muhsin al-ihsan adalah mutaba'atu rasulih atau rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi mengikuti Rasulullah SAW ya dan sunnahnya. Ini ayat yang uh, mulia ya, tentang uh, ikhlas ya eh, tentang tentang terkumpulnya dua syarat tersebut ikhlas dan mutabah Kemudian uh, kita beranjak kepada dalil-dalil secara khusus dalil uh, ikhlas dalil ikhlas <clears throat> ya dalil ikhlas eh, banyak ya. Di antara surat Hud ayat 15 dan 16, kemudian surat Al-Isra ayat 18, kemudian surat asy ayat 20. Ya, bisa dicatat surat Hud ayat 15, 16, kemudian Al-Isra ayat 18 dan surat asy ayat eh, 20. <clears throat> di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, "Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah berfirman siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya kami sempurnakan untuk mereka amal mereka di dalamnya dan mereka tidak dirugikan sama sekali kemudian Allah berfirman tentang mereka ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar bagi mereka di akhirat kelak tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka Kemudian Allah katakan wa habita ma sana'u. Hancur apa yang mereka perbuat. Ya, wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batil apa yang dulu mereka amalkan. Ini surat Hud ayat 15 16. Kemudian surat Al-Isra 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Kemudian surat Asy-Syura juga Allah berfirman, "Man kana yuridul harthal akhirah, nazid lahu fi harthi, wa man kana yurid yuridu harthad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Dua ayat yang setelahnya yang kita baca ini mirip dengan ayat yang eh, ada dalam surat Hud 15 dan dan 16. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata tentang tiga ayat ini, kata beliau, "Fahadhihi thalathu ayatin yushbihu ba'daha ba'dha." tiga ayat yang mulia ini ya sebagian dengan yang lainnya mirip ya memiliki kemiripan wa tadullu ala ma'nan wahid menunjukkan satu makna yaitu apa wa huwa anna man arada bi amalihi dunya wa zinataha dunallahi wad dar al akhirati fahissatuhu ma arad wa huwa nasibuhu laisa lahu nasibun ghairuh kata beliau rahimahullahu taala yakni maknanya adalah siapa ya orangnya yang menginginkan dengan amalnya itu dunia dan perhiasan dunia yang tidak menginginkan Allah dan negeri akhirat maka bagian bagi dia adalah itu ya dan dia tidak mendapatkan bagian selainnya ya ini tentang uh, dalil syarat ikhlas dan Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa sesungguhnya Eh, segala sesuatu eh, segala amal itu tergantung dari niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. <clears throat> Kemudian dalil tentang syarat secara khusus ya. Kita harus mengikuti eh, sunnah Rasul shallallahu alaihi wasallam ya. Karena Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ya di, di antara adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat asy shura am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di sini bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala mencela kaum musyrikin karena mengikuti taugut-taugut mereka, ya, dan berpaling dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Orang-orang musyrikin berpaling dari petunjuk Rasul SAW dan apa yang Rasul bawa dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menghabarkan bahwa hal tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu orang yang beramal dengan amalan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya amalan itu batil. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang yang syariat ter tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 59, "Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun?" Katakanlah wahai Muhammad, Allahu adzina lakum. Apakah Allah yang mengizinkan untuk kalian? Am 'ala Allahi taftarun? Atau justru kalian mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala ya eh, tidak ridha dengan orang-orang yang eh, membuat syariat agama sendiri ya membuat aturan-aturan tersendiri membuat syariat tersendiri kemudian dinisbatkan kepada Islam membuat aturan ibadah membuat jenis ibadah ya, mengatakan ini wajib atau sunnah tetapi tidak ada contoh dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Qul Allahu adzina lakum. Katakanlah kepada kita, ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya, Allahu adzina lakum. Apakah Allah yang pun, uh, telah memberi izin kepada kalian? Ya. Baik. <clears throat> Kemudian Rasul yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa orang yang mengada-adakan hal yang baru ya dalam urusan kami yang tidak ada padanya, tidak ada contoh, maka amal itu tertolak. Ya, dan Rasul yang mulia alaihi wasallam bersabda pula dengan uh, sabdanya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa orang yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh, maka tertolak. Ini eh, masalah atau kaidah yang sangat besar ya. Kembali lagi kita perhatikan ya. Kaidah yang kita sedang eh, pelajari ya, yang kita sedang bahas adalah kaidah yang sangat agung eh, merupakan dua pokok yang sangat mulia dalam agama Islam ya, yakni ikhlas dan mutaba'ah yang dimana ulama berkata Al-Imam Al-Qayyim berkata la yaqbalu Allah minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi ala mutaba'ati amrihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali amalan itu kalau ikhlas ya untuk e, mendapatkan wajah Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada tatbiqul qaidah. Penerapan penerapan kaidah dalam e, kehidupan kita. Banyak sekali contoh-contohnya. Tapi mungkin waktu kita tidak cukup untuk membaca semua contoh. Saya ambil beberapa contoh-contoh saja dari contoh-contoh yang ada. Ya. Kita ambil contoh tentang masalah ini saja dulu. Masalah eh, keikhlasan. Masalah keikhlasan. <clears throat> ya. Masalah keikhlasan di mana eh, orang yang beribadah tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan memiliki niat yang tidak lurus alias niat alias niatnya tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala maka tentunya dari kaidah ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahkan e, justru bisa mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala orang yang berwudu orang yang sholat orang yang haji orang yang umrah orang yang baca Quran orang yang berjihad ya dan melakukan ibadah-ibadah yang ada dalam Islam tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala amalnya merdud tertolak sebagai contoh misalkan yang pertama ya, ada orang yang talabul ilmi belajar orang yang baca Al-Qur'an tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin dikatakan sebagai kori maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama contoh yang lain ada orang yang masya Allah terkenal sebagai dermawan ya dia suka membelanjakan hartanya ya suka menginfakkan hartanya tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan dermawan maka rusaklah amalnya amalnya batil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi kalau ada orang yang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang baca Quran menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam bacaannya bukan untuk dikatakan sebagai qori, bukan untuk dikatakan sebagai uh, ahli baca Quran, untuk bacakan uh, untuk dikatakan sebagai orang yang soleh. Tapi dia tetap ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad, ya, berperang, kemudian perang, karena ingin dikatakan berani, ya, syaja'ah, ingin nanti bisa ditulis namanya sebagai pahlawan ternama, ya, satu deretan dengan orang-orang besar, ya, sebagai pahlawan nasional misalkan, ya, berperang, maka dia tidak mendapatkan pahala besar. Justru diseret oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan api neraka waliyadzubillah. Ya. contoh tiga ini Ya, ada dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam uh, Muslim dalam sahihnya <clears throat> di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhid فأتي به فعرفها فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد كيلا ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sesungguhnya manusia yang pertama kali yang diputuskan pada hari kiamat adalah orang yang uh, meninggal mati syahid berperang ya, dia didatangkan di hari itu kemudian ditunjukkan kenikmatan-kenikmatannya ya dan dia pun mengenal kenikmatan tersebut kemudian dikatakan pada orang tersebut fama amil tafiha apa yang anda lakukan dalam hal ini ya dia berkata qataltu fika hatta istushhidtu ya Allah aku berperang di atas jalanmu atau di jalanmu sampai aku mati syahid kemudian Allah berkata qala kadzabta anda dusta. Kenapa Allah katakan Anda dusta? Karena Allah Subhanahu wa taala zat Rob kita yang paling tahu tentang isi hati kita, tentang isi hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabta." Engkau dusta. Kata Allah, "Walakinnaka qatalta li an yuqala jari." Tetapi engkau berperang agar dikatakan sebagai pemberani. Kemudian faqad dan itu sudah dikatakan di dunia. Anda sudah mendapatkannya maksudnya. Thumma umira bihi fasubiha fasuhiba ala wajhihi hatta ulkiya finnar. Kemudian diperintahkan dan ditelungkupkan wajahnya dan dilemparkan dia dalam api neraka. Ya, wal billah. Kemudian orang yang kedua, kata Rasulullah SAW, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ada orang yang belajar ya, ada orang yang belajar ilmu. Ya. Kemudian diajarkan ilmunya tersebut dia membaca Al-Qur'anul Karim ya kemudian uh, orang tersebut didatangkan ditampakkan kenikmatan-kenikmatannya dan orang tersebut mengetahui kenikmatan itu kemudian eh, ditanyakan kepada orang ini fama amil tafiha apa yang anda amalkan di dalamnya nah, orang ini menjawab eh, dia berkata ta'allamtul ilma wa wa qara'tu fik al-Qur'an saya belajar ilmu kemudian saya ajarkan dan saya baca Quran karena engkau lihat saya baca Quran karena engkau qal Allah berkata kadzabta kau dusta walakinnaka ta'allamta al-ilma liqala alim tetapi engkau belajar ilmu agar dikatakan sebagai orang yang alim sebagai orang yang pintar wa qara'ta al-Qur'an liqala huwa qari dan kau baca Al-Qur'an supaya dibaca eh, supaya disebut sebagai qari ya qari'ul Qur'an faqad kila dan itu sudah Dikatakan di dunia. Artinya Anda sudah mendapatkan pahalanya dari itu. Fa umiru bihi fasuhiba eh, ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dan diseret wajahnya sampai dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga adalah eh, dalam hadis ini Rasul yang mulia bersabda, "Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali uh, kullihi." fa'utiyabihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Orang yang ketiga adalah orang yang Allah luaskan rezekinya. Allah beri anugerah berupa berbagai macam jenis harta. Ya. Kemudian diberitahukan kepada orang tersebut tentang nikmat-nikmat Allah. Dan orang tersebut pun e, mengakuinya kenikmatan-kenikmatan itu, mengenalnya. Ya. Kemudian ditanyakan ya, Allah bertanya kepada dia Fama amil tafiha, apa yang anda lakukan pada kenikmatan-kenikmatan itu? Qal, dia berkata, Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang kau suka untuk saya berinfak di dalamnya, melainkan aku berinfak di jalan di, di jalan tersebut. Maka Allah berkata, Kazabta ya kadzabta engkau dusta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad tetapi kau lakukan itu agar kau dipuji dikatakan oleh manusia sebagai dermawan jawad eh? Ya. faqad qil dan itu sudah dikatakan di dunia ya summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar kemudian dia diperintahkan diseret wajahnya ya ditelungkupkan kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka wal billah ini <clears throat> contoh-contoh tatbik dari kaidah ikhlas. Ya, Jadi sini kita menunjuk eh, eh, eh, kaidah ini menunjukkan eh, sesuatu yang sangat besar di mana kita hendaknya memperhatikan hati-hati kita ya dalam ibadah kita dalam semua hal ya apakah kita eh, melakukan ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk selainnya Contoh penerapan kaidah syarat mutabah. <clears throat> ya. E, penerapan kaidah syarat mutabah, artinya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena dalam, dalam kaidah yang sedang kita pelajari kita tahu bahwa e, la min al amal illa makana khalisan liwajhihi ala mutaba'ati amrihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali ikhlas. Nah, tadi contohnya sudah dan yang kedua, kalau amalan itu eh, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kecuali karena ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sekarang, contoh amalan yang, eh, contoh penerapan kaidah ini tentang eh, hal-hal eh, yang ada hubungannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Eh, dicontohkan oleh para ulama, <clears throat> ya, eh, banyak sekali contohnya. Di antaranya ana kasih contoh di sini Contoh yang keempat ya. Contohnya uh, man iltazama mawdi'an muayyanan lis-salati la yusalli illa fih أو التزم أن لا يصلي إلا على سجادة مثلا فإنه بدعة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن التزام هيئة معينة في العبادة بحيث يلازمها ملازمة الفرائض يفتقر إلى دليل ولا دليل على ذلك ya. Ini bisa dilihat di kitab Iqothat Al-Lahafan ya. Eh, karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim menyebutkan contoh yang luar biasa ya. Beliau katakan man iltazama mawdi'an muayyanan lis Orang yang beriltizam artinya terus menerus mengambil sebuah tempat mengkhususkan buat dirinya untuk sholat ya untuk sholat dia tidak mau sholat kecuali di tempat tersebut sebagai contoh misalkan kita masuk ke masjid di masjid kemudian kita ambil masjid sebelah kiri terus bagian kiri terus ya anak nggak mau sholat kecuali di sini nah, ya pakai itu sholat sunat tapi apa itu sholat berjamaah di situ dan ibadahnya di situ. Dia ngambil tempat khusus buat dirinya. Ya. Kemudian eh, atau contoh yang lain awil tazama an la yusalli illa ala sajadah misalnya. Atau contoh lagi dia enggak mau sholat kecuali atas sajadah. Di atas sajadah. Nah, ini juga uh, sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Ya. Nah, ya, ini dilakukan oleh sebagian eh, kaum ya Eh, tidak tidak mau sholat kecuali pakai sajadah. Ada sajadahnya macam-macam, ada sajadah besar, ada sajadah kecil. Dibawa situ sajadah kecil untuk buat kepalanya. Kalau enggak ada sajadah itu kayaknya enggak eh, ibadahnya enggak apa? Eh, enggak afdal, enggak utama. Hmm. Atau sebagian kaum Syiah yang katanya bawa pasir dari Karbala. Ya, dari Karbala. Kemudian uh, mesti sujud di padang Karbala, ya supaya bisa sujud seperti itu. Ini, ini Tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Al-Qayyim, fa innahu bid'ah. Itu bid'ah. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kenapa? Alasan li adami wurudi dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua wali anna iltizama hayatin muayyana fil ibadah karena beriltizam dengan bentuk tertentu dalam ibadah di mana dia melaziminya dengan eh, seperti mula, melazimi seperti hal yang wajib yang harus ya itu butuh dalil ya sedangkan di sini nggak ada dalil ya jadi melazimi sesuatu yang tidak ada contoh ya maka tidak boleh dilakukan banyak contoh ya, ya amalan yang dilakukan di kita ya di Indonesia tidak ada dalil ya contoh dan, dan e, contohnya adalah masalah e, azan masalah azan sebelum sholat disyariatkan apa azan syariatkan azan ya disyariatkan azan dan azan ini fardu kifayah menurut ulama ya e, tahukah kita bagaimana kejadian azan di zaman Rasulullah SAW ya para sahabat kan ada yang mengusulkan trompet, mengusulkan apa? Eh, lonceng. Rasul tidak terima trompet dari Yahudi kata Rasul lonceng dari mana? Dari Nasrani dan seterusnya, ya kan? Eh, sehingga, ada sehingga ada satu sahabat yang mimpi kemudian azan, ya. Nah, contoh yang nggak jauh-jauh di kita, azan dibarengi dengan beduk. Nah, ini tidak ada tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya ya ini juga tidak ada sunnahnya nah jadi inilah di antara beberapa contoh ya, yang bisa kita sampaikan dalam uh, pembahasan kita dalam kesempatan ini, di mana uh, <clears throat> yang kita pelajari adalah sebuah kaidah yang eh, sangat besar, aslan al-aslani, aziman, dua pokok yang sangat besar dalam syariat Islamiyah kaidah la yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisan liwajhi ala mutaba'ati amrihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali didasari dengan ikhlas dan mutaba'ah yakni mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan eh, ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan kita eh, serahkan ke Akhuna Ihsan. Wa tafadhal Tafsir kalau khair pada Al-Ustaz Abu Ya'la Qarnaidi Allah ta'ala atas penjelasan dan sangat gamblang serta terperinci terkait dengan kaidah kaidah niat dan beberapa contoh dari penerapan di kehidupan kita beragama dalam uh, syariat Islam dan pendengar setelah pemirsa Roja TV kita berikan kesempatan bagi Anda untuk memperluas pembahasan atau bagi Anda yang ingin bertanya terkait hal-hal yang tadi beliau sebutkan dan sampaikan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081317776543 kita berikan untuk satu penelpon yang pertama terlebih dahulu. Tape. Halo. Ya, silahkan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Muhammad di Bekasi. Ahlan Pak Muhammad silahkan. Ah, begini Ustaz. Ya. Kebanyakan sekarang fenomena orang beribadah ketika mereka bisa nangis pada saat berzikir, -hmm. pada saat selawat, hmm. itu semestinya eh, kayaknya menjadi patokan mereka bahwa mereka hmm. eh, benar-benar diterima oleh Allah, benar-benar diijabah oleh Allah. Mereka seperti itu. Hmm. Nah. Jadi uh, walaupun kita suguhkan dalil hmm. uh, tentang bahwa Rasul tidak mencontohkan seperti itu, hmm. tapi uh, mereka uh, kita kan tahunya guru kita mengajarkan seperti itu ya kita sami atau ta'na katanya. Hmm. hmm, hmm. Nah, uh, untuk untuk menjelaskan hal seperti ini kepada hmm. hmm. mereka uh, seperti apa eh, hmm. yang semestinya gitu Ustaz ya. Iya iya iya. Nah, itu aja Ustaz. Pak. Mohon pencerahannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad. Pak Muhammad, barakallahu atas pertanyaannya. Iya. <clears throat> Ini fenomena yang terjadi naam yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau misalkan melihat orang itu nangis dalam beribadah ya, maka berarti sudah masya Allah khusyuk dan seterusnya ya. Padahal ibadah itu tidak dilihat dari si nangisnya ya Jadi, tidak ada keterangan bahwa syarat ibadah itu harus menangis ya tapi syarat ibadah itu pertama harus ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tentang nangis penting ya untuk melembutkan hati kita ya nangis eh, tapi nangis sendiri ya di malam hari ya ketika bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala ingat dosa-dosa ya ingat di akhirat kelak ada api neraka ya, apakah kita eh, apa namanya sudah beramal dengan amalan yang kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala atau justru di dunia ini kita malah banyak melakukan maksiat kita nangis itu nggak apa-apa ya kita baca Al-Qur'an ya baca Al-Qur'an eh, yang kita jumpai ayat-ayat ayat-ayat tentang azab kita menangis ya Eh, ayat-ayat tentang uh, surga kita gembira ini nggak apa-apa ya baik uh, kembali ke pertanyaan tadi uh, fenomena yang terjadi ya bahwa tangisan dalam ibadah dipertontonkan kan kemudian anggapan dari sebagian orang bahwa kalau sudah nangis itu berarti ibadahnya khusyuk ini adalah anggapan yang keliru ya anggapan yang keliru kenapa karena yang namanya nangis bukan hanya dalam ibadah saja ya orang ya melihat misalkan dalam dalam perbuatan maksiat saja misalkan kita jumpai ya ada orang-orang yang kalau gandrung kepada penyanyi para penyanyi ya biduan ya kemudian mendengarkan lagunya bisa nangis ya mendengarkan uh, perkataan si uh, yang dia apa namanya gandrungi itu bisa nangis ya banyak bahkan uh, eh, sampai nangis histeris ya nah, seperti itu tapi tidak menunjukkan bahwa ini adalah sesuai dengan syariat ya tidak sesuai dengan syariat ya ada orang yang pernah juga saya pengalaman ngobrol sama seseorang dia katakan e, pak kalau saya kalau misalkan ibadah ya itu kalau saya sholat berjamaah di masjid ya sholat berjamaah sholat lima waktu di masjid itu nggak bisa khusyuk hati saya ya dan nggak bisa nangis. Tapi ketika saya nanti kumpulkan sholatnya itu di malam hari sendiri, kemudian merenung, ya, sholatnya di rumah sendiri, matikan lampu dan seterusnya, ya. itu ada kekhusyuan bisa menangis, kan gitu. Saya bilang, ini dari syaitan. Ya, ini dari syaitan. Syaitan ingin menghias-hiasi perbuatan Anda yang salah, Anda bilang. Karena apa? Karena syaitan nggak suka kalau orang itu berada dalam garis yang benar yang dicontohkan sama Rasulullah SAW. Ya kan? Lihat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ya mencontohkan kita sholat berjamaah. Para sahabat Rasulullah SAW orang yang terbaik di atas muka bumi ini setelah para nabi dan rasul. Itu sholat berjamaah ya nah ini ya, kalau kita misalkan eh, melakukan perbuatan kita anggap perbuatan ini baik nah, ini eh, khusyuk ya, tetapi tidak sesuai dengan sunnah sampai nangis-nangis ini percuma ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya nah, tidak diterima nah ini karena apa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad kata Rasulullah SAW bukan kita yang berkata tetapi Rasulullah SAW dan ini bukan hadis buatan manusia <laughs> ini keluar dari Rasulullah SAW kan ada sebagian orang ini hadis buatannya eh, sebagian da'i-da'i katanya ini tidak benar ya hadisnya bisa dicek dalam Bukhari dalam Muslim ya bahkan di Arba'in Nawawi yang disebutkan itu hadis ya man amila amalan laisa alaihi amruna huwa rad barang siapa yang beramal yang sebuah amalan yang, yang, yang tidak tidak ada contoh dari kami maka tertolak dan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun." Ya. Katakanlah, apakah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kalian? Ya. Kalian dapat surat izin dari Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan-perbuatannya itu? Ya, kemudian Allah berfirman di surat Asy-Syura, di surat Asy-Syura, "Am lahum syuraka syar'u lahum ad-din ma lam ya'tan bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang e, membuat syariat agama agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Allah Subhanahu wa taala mencela ya orang yang berpaling dari Nabi Muhammad ya kemudian membuat din syariat ya dengan persekutuan dengan orang lain membuat uh, adat uh, aturan tersendiri ini tercela ya oleh karena itu menangis dituntut dalam ibadah ya tetapi bukan untuk dipertontonkan ya dan bukan e, sebagai patokan apakah amalan itu khusyuk atau tidak bukan juga sebagai patokan amalan itu diterima atau tidaknya ya karena menangis ada menangis gampang ya menangis gampang orang-orang e, main sinetron juga pada bisa menangis ya Anda pernah dihabarkan juga ada sebuah acara acara e, di tengah malam ya sholat berjamaah malam itu sudah di disetting sama panitianya itu yang habarkan adalah orang yang sudah pengalaman di situ bagaimana nyetingnya dia bilang e, pak di tengah ditaruh orang yang pura-pura nangis dengan suara yang keras di pinggir sana juga ditaruh jadi akhirnya ketika malam hari e, sholat berjamaah ada yang nangis nangis yang lain kan ikutan nangis akhirnya ah seperti itu jadi Nanti di akhirat kelak kita Allah Subhanahu kita akan tahu siapa orang yang eh, pura-pura uh, menangis dengan orang yang benar-benar menangis fil akhirah. Jadi di di di, di saat ketika uh, ditampakkan ya ma fi sudur. Ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Ya. Ya. Itu akan kita akan mengetahui man baka mimman tabaka. Orang yang betul-betul menangis karena Allah dari orang yang pura-pura menangis ya tetapi e, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi bu, e, sekali lagi bukan patokannya menangis. Ya, bukan patokannya e, menangis. Hendaknya kita e, menangis menangis ya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. ada hadis yang yang sahih ya di mana apabila seseorang itu menyendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menangis maka orang tersebut salah satu dari jenis tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh ada tujuh jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah rajul orang yang dia itu menyendiri kemudian mengingat Allah menangis ya. nah menyendiri bukan untuk dipamerkan nah oleh karena itu kita kalau misalkan kita baca biografi kaum salaf ya kemudian kita baca <clears throat> keterangan nangisnya mereka di malam hari itu luar biasa ya e, ketika baca Quran nangis ya tapi sendiri ya e, kemudian tadaburi Al-Quran seperti anda contohkan satu saja misalkan Tamim Ad-Dari radhiyallahu an ya pernah membaca satu ayat dari malam sampai subuh dan menangis. Nah gitu. Dan dianjurkan membaca ayat surat Al-Jathiyah ayat 21. Nah, ayatnya bunyinya sangat sangat luar biasa menggetarkan hati kita semua. Dia baca itu, dia tadaburi terus sampai pagi dan nggak kenyang hati kita ketika kita membaca satu ayat gitu ya, ingin selalu kita baca. Apa bunyinya? Bunyinya adalah Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilu 'amilus solihat mahya'un wa mamatuhum sa'a ma yahkumun kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Jathiyah 21. Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka itu mengira sama seperti kami jadikan seperti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Sama saja dalam kehidupan mereka, dalam kematian mereka. Sa'ama sungguh buruk apa yang mereka hukumi, sungguh buruk penilaian mereka, sungguh buruk uh, prasangka mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ayat ini menggetarkan tam Ad-Dari dan membuat menangis. Dan dibaca terus dari malam sampai subuh. Ya, sampai pagi. Dan nggak kenyang-kenyang baca ini. Dan ayat ini masuk dalam hatinya dan uh, memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Ya. Sehingga terbukti dalam kehidupannya ya uh, kalau misalkan kita mencontoh kaum salaf seperti ini ya nggak apa-apa ya kita baca satu ayat tadaburi sampai pagi ya bukan hanya sekedar dibaca nah ini yang menimbulkan kita takut sama Allah kita takut dosa-dosa kita kita rindu akhirat kemudian eh, menangislah eh, kita ya nah ini jadi perlu dilihat tentang menangis itu ya kalau menangisnya didasari dengan sunnah maka uh, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau menangisnya didasari dengan dengan dengan dengan uh, bid'ah maka tidak dapat apa-apa ya uh, seperti anak punya kisah kejadian tentang Al Haris Al Muhasibi dengan Imam Ahmad bin Hambal Al Haris Al Muhasibi ya Eh, beliau terkenal, orang yang terkenal, tetapi Imam Ahmad bin Hambal tidak menyetujui tentang tariqahnya dalam tariqah eh, sufinya ya. Ketika Al-Haris Al-Muhasibi ya, beliau berceramah, dia berceramah, itu banyak orang yang menangis. Banyak orang menangis. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal ke tempat yang didatangi oleh Al-Haris Al-Muhasibi, berkata kepada eh, yang punya tempat itu apakah Al Haris Al Muhasibi akan datang ke sini dia dia katakan iya datang ya kemudian kata Imam Ahmad saya akan datang juga ke tempat Anda akan tapi saya jangan sampai dilihat oleh Al Haris Al Muhasibi dia bilang ij'alni fi makanin asma'u kalamahu wa la yarani tempatkan aku di sebuah tempat yang aku bisa mendengar perkataannya dan dia tidak melihat eh, tidak tidak melihat aku. Mama datang duluan. Kemudian Al Haris Al Muhasibi datang dan e, berceramah dengan perkataan yang memukau dan seterusnya dan yang ada di hadir e, yang di situ pada menangis. Kan gitu. Nah, orang yang memiliki tempat tersebut datang ke Imam Ahmad, untuk melihat Imam Ahmad karena Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, "Fa idza huwa yabki." ternyata Imam Ahmad pun menangis ya lihat ada dua tangisan di sini tangisan ulama tangisan Imam Ahmad bin Hambal dan tangisan yang ada di majelis Al Haris Al Muhasibi dengan Al Haris Al Muhasibinya tapi dua tangisan yang berbeda tangisan Imam Ahmad tangisan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tangisan mereka tangisan uh, apa namanya uh, tidak di atas sunnah ya kemudian kata orang tersebut kepada Imam Ahmad apa yang kau dengar? Kata Imam Ahmad, Allah kata dia, aku tidak mendengar perkataan yang lebih indah dari perkataan Imam uh, lebih indah dari perkataannya Al Haris Al Muhasibi. Lam asma' kalaman ahsan min hadha. Hmm. Gitu. Lakin kata Imam Ahmad, lakin la tusahibhu. Akan tetapi jangan jadikan dia sahabat Anda. Karena apa? Karena nasihat-nasihat yang indah itu tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah SAW. Nah gitu. Dan uh, uh, amalannya juga ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Imam Ahmad menangis karena apa? Jauhnya mereka dari sunnah. Melihat jauhnya mereka dari sunnah. Menangis dia. Menangis. Lihat keadaan yang ada. Kan gitu. Uh, ini dua tangisan yang berbeda. Oleh karena itu, uh, nasihat anda untuk diri saya sendiri dan eh, ikhwah semuanya untuk terus talabul ilmi, ya, kita apa, memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pahami bagaimana kita memahami sunnah. Luas sunnah ini. Ya, kita baca buku-buku ulama, kita baca nasihat-nasihat ulama. Karena banyak hal yang belum kita ketahui dari mereka. Ya. Bisa jadi kita menganggap kita sudah sesuai dengan sunnah padahal tidak, belum sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Buka hati kita, ya, eh, untuk eh, memahami Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman yang benar, pemahaman as-salaf as-saleh. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Pak Muhammad dan jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk pesan singkat. Jazakumullah khair barakallahu fikum. Satu pertanyaan bagi uh, Anda para pemirsa dan pendengar Radio Roja di via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silahkan. Baik, halo. Silahkan Waalaikumsalam warahmatullah Dengan siapa umur di mana? Dengan Siti di Purwakarta Iya. Siti? Iya, tanya. Oh iya, tanya silakan. Iya. Baik. Oh, ini mau nanya. Iya. Uh, nah kan baru ngaji sunnah ya. Iya. Tapi keluarga anak yang nggak ridho gitu, termasuk -hmm. uh, ayah sama ibu. Iya gimana cara anak untuk tetap ngaji sunnah tapi hmm. mm, mereka ridho gitu. Iya. Itu saja. Ya. Baik, jazakallah khair ya akhti. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> nah. Untuk siapa? Siti, Siti ya. Yes, eh, Dan ini juga pertanyaan bagi pesan singkat mm -hmm. juga sama saat Baru mengenal sunnah akan tetapi mm -hmm. ada pertentangan baik dari keluarga maupun dari lingkungan. Mm -hmm. uh, bagaimana kiat-kiat untuk uh, agar mereka bisa menerima dakwah ini atau minimal bisa menerima perubahan yang ada pada diri saya. Baik. Barakallahu Nah. <coughs> nah. Uh, ini pertanyaan yang bagus sekali ya dan apa yang dirasa oleh dua penanya ya ini pun tentunya dirasa dan dialami oleh banyak di antara kita semua ya di antara kita yang eh, hidup di tengah-tengah eh, kebodohan sekarang di masa ini <clears throat> ya di mana manusia jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Islam dianggap asing bukan oleh orang lain tetapi oleh kaum muslimnya sendiri di mana di mana banyak hadis eh, di mana banyak ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang belum dibaca oleh kaum muslimin atau yang belum dipahami oleh kaum muslimnya sendiri ya di zaman ghurbah ya zaman eh, terasing orang yang uh, ingin menghidupkan sunnah Nabi SAW, membaca hadis-hadis Nabi SAW, itu terasing ya di zaman sekarang. Bukan uh, hidup di tengah non-Muslim, tapi di tengah-tengah Islamnya sendiri. Taib. Apa yang dibutuhkan oleh eh, kita semua dan oleh si penanya untuk saat ini? Yang paling utama dan terutama ya adalah kesabaran tentunya. As-sabr. Fasbir sabran jamila ya bersabarlah dengan kesabaran yang indah kesabaran yang cantik kesabaran yang la syakwa fihi tidak ada keluhan di dalamnya ya sabar kuat di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam di atas al-haq e, tentunya cobaan itu datang ya untuk menguji keimanan seseorang ya apakah kuat atau tidak nah itu nah baik <clears throat> bagaimana kita menghadapi misalkan keluarga bahkan orang tua kita sendiri yang misalkan tidak suka dengan eh, apa yang kita eh, lakukan apa yang kita inginkan dari mempelajari sunnah Rasul SAW dan dari mengamalkan sunnah Rasul SAW. Nah, bagaimana? Eh, tentunya kita tetap sabar, ya, dan mendakwahi mereka dengan hikmah ya mendakwahi mereka dengan hikmah kalau kita menjadi anak ya maka kita lihat kecintaan orang tua kepada anaknya ketika anaknya adalah menjadi anak yang soleh ya berbuat baik kepada kedua orang tua oleh karena itu saran saya ya kita perbaiki dulu akhlak kita kita buktikan kepada kedua orang tua bahwa kita memiliki akhlak yang tinggi, kita sayang kepada keduanya, kita berbakti kepada keduanya, dan kita pun selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ya, dan itu merupakan hak orang tua yang harus kita penuhi. Ya, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW bahkan kita lihat Abu Hurairah, ya, nggak tanggung tanggung orang tuanya, ya, kafir musyrik, ya Bahkan ketika Abu Hurairah radhiyallahu an ya mendakwahi ibunya justru kebalikannya bahwa ibunya celah-celah Nabi Muhammad di hadapan Abu Hurairah sampai nangis Abu Hurairah dalam hadis eh, Muslim kan sampai nangis sampai mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya menceritakan tentang apa yang terjadi Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah li um, uh, ud'ullah li ummi Abu Hurairah." Ya Rasul, doakan eh, minta doa kepada Allah untuk memberi hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Rasul berdoa, "Allahumma hdi umma Abu Hurairah." Ya, ya Allah, berikanlah hidayah untuk ibunya Abu Hurairah maka senang tuh Abu Hurairah mendapatkan e, doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kan. Pulang ke rumahnya. <clears throat> Singkat ceritanya mendapati ibunya mandi kemudian mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah rasulullah. Gembira, nangis lagi Abu Hurairah. Langsung balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menghabarkan tentang ibunya bahwa sudah masuk <clears throat> Islam. Ya. Nah, dari sini butuh eh, kesabaran seperti kesabarannya Abu Hurairah dan kita pun ya selalu doakan ya sebagai balas bu, balas eh, budi untuk orang tua kita doakan agar orang tua kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah terutama ya hidayah taufik ya diberikan pemahaman yang benar yang lurus karena hidayah ini lebih daripada dunia dan seisinya ya lebih daripada dunia dan seisinya kita minta hidayah untuk kedua orang tua kita ya kemudian tadi ya kita berakhlak dan akhlak yang mulia di rumah kalau misalkan ada piring-piring kotor cuci piring-piring itu ya kan walaupun laki-laki walaupun laki-laki apalagi perempuan ya cuci piringnya dirapihkan ya sebelum makan disiapkan ada kotor rumah di disapu gitu rumah kan kalau bak mandi kosong diisi ya di, di kampung itu nggak ada dulu waktu itu pakai itu diisi yang gitu uh, ibu bapak sakit dibijitin ya nah ketika ibu bapak melihat keadaan anaknya berubah oh dari mana ini kok bisa berubah kan gitu ah ternyata ngaji oh ngajinya malah jadi baik saya yakin akan didukung ya, silakan nak, belajar terus kan gitu walaupun berbeda, dia nggak akan ini awalnya seperti itu ya jadi kita rubah sikap kita yang pertama kali karena yang dilihat pertama kali oleh orang tua kita sikap akhlak kita bukan lihat akidahnya loh bukan lihat akidahnya dan apa yang kita bawa kalau misalkan kita masih apa namanya masih jelek ya, karena sebagian eh, orang bahkan kita sendiri kan, ya, ya pengalaman pembicara juga ya, yang ngomong waktu muda kan gitu dapat pelajaran sunnah pulang ke rumah semuanya diselesaikan <laughs> ya <laughs> yang maksiat diberes-beresin ya bahkan kaset-kaset apa yang maksiat semacam dibakar dan seterusnya ini malah yang terjadi raddul fi'l, malah terjadi apa kebalikannya. Oh, anak kemarin sore enggak ngerti apa-apa, akhlaknya masih belum lurus dan seterusnya. Akhirnya apa? Menjauh dari sunnah. Ya. Nah, ini jangan terjadi. Ya. Kemudian tutur kata kita kepada kedua orang tua kita diperbaiki, ya. Nah, ini. Jadi ini yang uh, harus kita perhatikan. Juga uh, dengan masyarakat sama. Dengan masyarakat. Nah, ada kejadian juga ya yang di tengah-tengah masyarakatnya ini perhatian buat ikhwah uh, semua ya E, untuk tidak bermudah-mudah berbicara atau menegur ya ketika kita belum tahu ilmunya ya atau ketika kita belum siap ya, karena jangan sampai berdebat dengan perdebatan yang tidak ada e, ujungnya ya karena sebagian kita, maaf, sudah tahu sunnah, betul, ya. Kemudian kesana kemari maunya debat dengan orang. Eh, ini nggak boleh, ini bid'ah, langsung begitu kan kan? Di masjid. Nah, nggak tahu yang diomongnya adalah kiai misalnya kan. Kan gitu. Bagian itu salah, itu bid'ah. Ini gini gini. Oh ya, apa? Diusir dari masyarakat. Apa? Bukan yang salah sunnahnya tapi salah penyampaiannya. Ya kan gitu masa di depan umum itu nggak boleh bid'ah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya orang ini nggak ngerti kan gitu nah ini caranya kita juga yang kurang tepat nah. Ya, kita punya cara eh, caranya salah oleh karena itu cara juga harus diperhatikan ya ini yang yang eh, harus kita perhatikan karena banyak orang eh, yang penting sampaikan yang penting sampaikan ah nggak peduli masyarakat mau apa yang penting al-haq sampaikan ya akhi ittaqillah takut sama Allah ya antum membawa al-haq lihat Nabi Sallallahu alaihi wasallam juga ini nasihat Syahli Hasan waktu itu nasihat Syahli Hasan ya enggak maksudnya apa penting juga kita memperhatikan umat memperhatikan e, kondisi mereka karena apa contohnya Rasul SAW ketika mau membangun Ka'bah seperti seperti bangunan Nabi Ibrahim dikatakan kepada Aisyah dia tidak mau membangun karena apa manusia masih baru masuk Islam ya kan Rasulullah nggak jadi membangun seperti Kuwait Ibrahim, kan gitu. Iya. Eh, apa Rasulullah melihatnya? Kami melihat manusia yang baru masuk Islam. Jadi melihat manusia supaya tidak terjadi timbul fitnah lebih besar ini juga penting. Bukan yang penting adalah kita sampaikan eh, apa namanya? Kita sampaikan al-haq. Enggak penting manusia mau bagaimana mau bagaimana terserah manusia. Mau ribut, mau terjadi fitnah, goncang dan enggak enggak penting. Ini salah juga. Eh, al-haq disampaikan dengan hak juga. Maka Allah berfirman apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah yang pertama kali. Ya kan? Dakwahi dakwahi manusia, ajak manusia ke jalan sabili rabbik, jalan Rabbmu bil hikmah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan mau'izah yang baik. Kemudian wajadil billati hiya ahsan. Ajak jidal dengan cara yang lebih baik. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, ini yang bisa Anda sampaikan. Jadi kita tetap bersabar, kita doakan ya orang-orang di sekitar kita agar mendapatkan hidayah ya. Kita juga dikuatkan e, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah agar kita tetap berada di atas uh, al-haq dan seterusnya. Nah, Nah, jazakallah khair atas jawaban penjelasannya. Demikian pendengar dan pemirsa TV kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih ada waktu saja. Yeah. Terus ada pertanyaan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dari penjelasan terkait dengan niat dan iya. kewajiban yeah. untuk mengikhlaskan niat kita dan juga meniti sunnah yang menjadi pertanyaan saya apakah perbedaan antara taklid dan itiba bukankah dengan eh, mengikuti ulama kita juga itu merupakan salah satu bentuk taklid hmm. apa yang eh, menjadi batasan dari kedua makna ini mohon pencerahannya jazakallah khair nah nah uh, bagus sekali ya tentang taklid dan ittiba ya. Ini sebenarnya pembahasan khusus ya. <clears throat> Iya. yeah. uh, taklid ini dari kata qallada yuqallidu taklidan ya. Artinya mengandungkan sesuatu di lehernya. Ya, seperti misalkan kalau misalkan kita naruh tambang di leher kerbau itu, kemudian kita seret, ini namanya taklid. Ya kan? Jadi kerbau ini nggak bisa kemana-mana, ikut kita saja. Mau kemana kita ke kanan, kerbau itu ikut ke kanan. Mau ke kiri, kerbau ke kiri. Kita bawa lurus, ikut lurus. Ini itu taklid. Ya, nggak ngerti yang dia yang penting udah ikut aja deh. Itu taklid. Ya, jadi itu sesuatu tidak mengetahui dalilnya benar atau salahnya ini taklid ini taklid. Tapi kalau mengikuti sesuatu, tahu ini ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, ya, ada keterangannya, ini namanya itiba. Ini singkatnya seperti ini. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khair. Kemudian kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, menggabungkan niat Ustaz dalam sebuah amalan, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Dan bagaimana uh, batasan kaidah dari penggabungan uh, dua niat dalam sebuah ibadah? Iya, Masya Allah, ini pembahasan yang uh, bagus, ada pembahasan khusus Insya Allah Ya, di kaidah fikhiyah disebutkan, bahkan di kaidahnya Sinasi Rasa disebutkan tentang itu Kalau ada dua amalan yang berkumpul, ya, uh, maka boleh melakukan salah satu dari keduanya hmm. Ya Tentunya ini ada syarat-syaratnya, ada kaidahnya. Insya Allah kita bahas kemudian hari. Ya, sebagai contohnya adalah seperti misalkan gini ya. Kita masuk ke masjid, masuk ke masjid, kemudian kita mepet nih waktunya nih. Kalau misalkan saya sholat rawatib, sunnah rawatib, ya, maka nggak bisa tahiyatul masjid. Kalau saya sholat tahiyatul masjid, maka nggak bisa sunnah rawatib, kan gitu. Nah, nah. Ya, tapi amalnya sama, ya antum niatkan niat rawatib maka sudah mencukupi tahiyatul masjid nah itu ya jadi ini insyaallah taala ada pembahasan eh, tersendiri Allah alam Baik, kami akan kembali satu ya, pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, pertanyaan dari pendengar kita masih terkait dengan e, permasalahan niat. Apakah dibenarkan ketika seseorang mengatakan bid'ah hasana adalah merupakan sebuah tata cara yang baik yang bisa diterima oleh masyarakat yang lain dan termasuk salah satu bentuk bid'ah hasana adalah uh, pengadaan beduk dalam hmm. adan apakah ini termasuk bagian bid'ah hasana dan batasan bid'ah hasana sesuai dengan uh, penjelasan syariat bagaimana Ustaz mohon penjelasan jazakallah khair hmm, nah e, tentang bid'ah hasana ya e, yang ada adalah bid'ah dolalah karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bid'atin dolala." Ya, setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam ya. Jadi <clears throat> sesuatu yang dianggap baik itu harus dilihat ya. Dilihat apakah sesuai dengan eh, sunnah atau tidak ya. Seperti gini. Eh, seperti Eh, di zaman Malik, Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik rahimahullahu taala uh, eh, satu saat pernah ditanya oleh seseorang yang mau melakukan ibadah uh, ihram ya. Kata orang tersebut, "Ya Imam, min aina ukhrim?" Wah Imam, dari mana saya melakukan ihram ini? Ya. Kata Imam Malik, ditanya di Madinah ya kata Imam Malik min dzil hilai min dzil hilai eh, hulaifah min haitsu ahrama an sallallahu alaihi wasallam. Anda mulai dari Zulhulaifah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ihram dari Zulhulaifah dari situ. Ya. Kata dia, "Ya Imam, saya mau memulainya dari Masjid Nabawi. Pas dari sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, dia ingin menambahkan ini sesuatu yang baik nih. Menambah jadi setarnya Masjidil Hulaifa, hmm. tapi dia menambah setar dari Masjid Nabawi. Kita tahu dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifa kalau pakai mobil kalau di masjid dari di Madinah itu sekitar 15 menitan lah. Ya, eh, 15 menit lebih atau kurang tergantung kecepatan dan tergantung macet atau tidaknya. Ya, dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifa. Nah, eh, orang ini mau ihromnya dari mulai dari situ Padahal Nabi mencontohkan dari mana? Dari Dhul Hulaifa Apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, "La taf'al." Jangan lakukan. Jangan lakukan. Ya. Inni akhsha 'alaikal fitnah. Saya khawatir Anda tertimpa fitnah. Dia bilang apa? Dijawab sama orang ini, "Ya Imam, ayu fitnah. Imam af, eh, fitnah apa?" Sesungguhnya saya hanya menambah beberapa mil saja. Ini kan tambahan kebaikan. Kan gitu. Nambah beberapa mil. Innama hiya amyalun aziduha kata orang tersebut. Ini ada beberapa mil yang saya bisa tambah. Kata Imam Malik, fitnah apa yang lebih besar daripada engkau menyangka dirimu melakukan sesuatu amalan ya yang kau rasa itu afdal yang Rasul tidak melakukannya. Iya. Kan gitu. Allah berfirman, yahdharil ladzina فليحذر الذين يخالفون عن amrih an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah atau perkaranya Rasul itu takut. Takut ditimpa fitnah atau azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan sunnah itu ada dua. Sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Ya. Sunnahnya Rasul, perhatikan. Itu bukan sunnah fi'liyah saja. Sunnahnya Rasul ada dua, sunnah fi'aliyah dan sunnah tarkiyah. Apa yang dimaksud dengan sunnah fi'aliyah? Sunnah fi'aliyah itu sunnah-sunnah yang memang ada contohnya di Rasul SAW, yang dikerjakan oleh Rasul SAW. Ketika Rasul mengerjakan sesuatu, ketika Rasul mencontohkan sesuatu, maka kita ikut mengerjakannya dan ikut contoh tersebut. Yang kedua sunnah tarkiyah. Tarkiyah dari kata tark, artinya apa? Hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasul, hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Artinya apa? Ini juga sunnah. Ketika Rasul tidak melakukan apa-apa, kita pun tidak melakukannya. Ketika Rasul SAW tidak mencontohkannya, kita pun tidak mencontohkannya. Ini pun adalah sunnah. Ini pun bagian dari ibadah. Kita diam, sebagaimana Rasul diam, kita ibadah. Ya. Nah, ini seperti contohnya tahiyatul masjid yang tadi dicontohkan. Ya. Sendiri-sendiri atau berjamaah? Sendiri-sendiri. Ketika kita melakukan yang berjamaah, Sunnah atau bid'ah? Bukan sunnah. Ya. Sekarang azan. Allahu akbar Allah. Kalimatnya bagus kan gitu. Tapi kita, ketika kita mau misalkan mau melakukan sholat tarawih, azan dulu yuk, gitu. Kan bagus, ya? Kita katakan apa? Bid'ah. Gitu. Ini enggak ada sunnahnya kan gitu. Kenapa anda lakukan? Kan ini kan bagus, ini kan azan, lafaz-lafaznya takbir, la ilaha illallah, mau mau tarawih harus ada azan. Lah enggak dicontoh sama Rasul. Kan gitu. Contoh lagi yang gamblang lah, salat subuh dua rakaat. Salat subuh dua rakaat. Ya kan? Ah, saya tambah tiga rakaat. Karena apa? Anak subuh ini masih seger, badannya baru bangun tidur, masih kuat, tidurnya nyenyak tadi malam kan gitu dari banda isya bangun kebelas subuh enak banget nih masa subuh dua rakaat aduh sayang sayang nih badan lagi sehat mau ibadah ah, tiga rakaat kan gitu loh kok subuh tiga rakaat iya mana ini mau ibadah kan gitu diterima nggak kan jawabannya tidak diterima kenapa nggak terima karena tidak sesuai dengan rasul karena rasul nggak melakukannya tiga rakaat dua rakaat nah, itu ya tidak Nah, dari sini juga sama tentang masalah beduk. Rasul yang mulia Rasul ditawari oleh sahabat, ya, eh, lonceng saja. Lonceng kata Rasul eh, seperti apa? Seperti eh, masalah adzan ya. Kata Rasul, lonceng seperti orang Yahudi manggil ibadah. Nasrani. Eh, Nasrani maaf ya. Sebagian jasa kelahiran. Seperti Nasrani. Teng tong teng gitu kan. Trompet, nggak mau Rasul. Itu seperti orang Yahudi. Akhirnya adzan. Ini yang sebaik-baik panggilan. Dan di zaman Rasul ada enggak tuh yang namanya kambing kulitnya kayu? Sababnya sudah ada. Sesuatu sebab yang sudah ada di zaman Rasul, tetapi tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ketika dilakukan di zaman kita, ini sesuatu yang ditambah-tambah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kalau itu baik, la sabakuna Kalau itu baik, niscaya para sahabat sudah mendahului kita ya kan ya ini nilai yang bisa anak sampaikan ya mudah-mudahan eh, sedikit bermanfaat dari apa yang kita sampaikan Insya Allah taala kita akan eh, melanjutkannya pada pertemuan berikutnya masih tentang eh, kuaid ya kaidah-kaidah yang berhubungan dengan niat karena penting sekali penting sekali ada seperti yang saya katakan di buku ini Eh, ada sembilan kaidah tapi yang satunya sudah kita bahas ya sama seperti di buku yang panduan kita dalam belajar kaidah fikih ya, untuk sementara di radio ini dan di TV ini ya eh, saya akan tambahkan delapan kaidah yang berhubungan dengan niat ya eh, ini, diantara kaidahnya kemudian juga ada kaidah nanti eh, kaidah tentang lafaz kaidah tentang al hukmu bil zawahir wallahu yatawalla sarair menghukumi orang itu dari sisi zahir ya Allah lah yang menghukumi dari sisi batin ini penting banyak hal yang tidak kita ketahui dan banyak sekali ya insyaallah taala ini sangat penting buat kita semua dan uh, untuk praktek kita keseharian ya sehingga kita ini berjalan di atas ilmu berbicara di atas ilmu beramal di atas ilmu ya ilmu ini sangat indah Al-Imam Al-Qayyim pernah berkata seandainya ilmu ini bisa digambarkan ilmu ini berwujud ya kata Ibnu Qayyim bisa ya bentuknya lebih indah jauh lebih indah daripada matahari dan bulan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya hmm. dengan ilmu oleh karena itu marilah kita menuntut ilmu yang mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya. mudah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa dari malapetaka dari mara bahaya.